Cek, Alhamdulillah. Wah, poso-poso bangga istiqomah. Berat. Yang berat itu bukan berangkat tapi istiqomah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi hormati Alhamdulillah malam hari ini kehadiran sahabat dekat saya beliau CEO. Nah, Eh, CEO. Beliau itu CEO tapi bukan CEO menyamar tidak. Asli murni CEO. Nah, asli murni CEO bahkan malam hari ini beliau lengkap pakai sarung, pakai kopiah, pakai kemeja kayak santri luar biasa. Beliau Pak Budi Bagong. Semoga dalam usahanya senantiasa diberi kelancaran, kesuksesan dan semoga dijauhkan dari musibah dan balak. Semoga Bagong, M Trans terus jaya Pak Budi. Luar biasa alhamdulillah. Pak Budi ini sudah hampir satu tahun tidak ketemu Gus Igam dan tidak ke sini. Jadi kita hanya wianan, kangen-kangen. Wah kapan ini ketemu? Saya sendiri ketika lewat di Panjen mau mampir nggak ada waktu karena kejar-kejaran waktu. Lah sekali Pak Budi datang ke sini istimewa. Mungkin biasanya kayak Pak Tato kalau datang ke sini bawa masalah. Nah, tapi kalau Pak Budi istimewa <laughs> datang ke sini bawa bis. Malam hari ini bawa bis satu lagi untuk Pondok Mambak Likam Karanggayam untuk Sabilu Toba. Luar biasa. Terima kasih Pak Budi ngeri. Jadi bis bagong sekarang yang ada di pondok ini sudah tiga. Bahkan yang terakhir di bawah ini tadi saya masuk itu wah AC ini kali mobil kula ya adem niki. Saya malah khawatir nanti santri-santri itu ketika naik bis ini nggak mau sekolah. pagah jauh numpak, ayo mah repot. Jadi tadi saya baru test trip, Pak Tato ningali masuk sama Pak Budi ini masa Allah lah ini kok bagus Lagi aku ngaji numpak iki ya gelem iki aku sampai ngembun-ngembun dan bahkan pintunya itu elektrik jadi wis kaya ning IKN kok, arek mijet ngono Mak crit ngoten wis jadi supire manja niku nanti supire manja wis gak gak kesel blas gak soro blas Berarti bayarannya jeduk nih ya supirnya. Mm -mm. Karena gak kesel ya, supirnya gak kesel ya, gabuk gak kesel engko mek gur mijat, mijat, mijat, mijat. Jadi bukakan pintu mijat, apa-apa mijat, wis serba elektrik luar biasa. Jadi beliau ngasih bis gak kaleng-kaleng, tapi dikasih yang terbaik. Tepuk tangan buat Bagong. Istimewa. Ya, tak kira selama nggak kesini itu sama saya marah. Waduh iki, iki Pak Budi nesu iki nyapo iki ya. Ternyata menyamar. <laughs> Sekali muncul langsung CEO. Eh, kalau saya kan CEO menyamar, kaleng-kaleng. Ini CEO asli ini. CEO, heeh. Uh ganteng tenan, pantas nek jadi CEO. Nek kaya kula kelasnya CEO sarung ya kuru rakopen ini supaya Margono no CEO S tapi ya panggah ndek bundek gitu. <laughs> Alhamdulillah luar biasa. Bahkan istimewanya Pak Budi bukan saya memuji-muji karena di hadapan beliau, tapi dari tadi saya membayangkan berarti beliau itu hatinya besar. Contohnya apa? Beliau punya karyawan-karyawan walaupun beliau itu non muslim, punya karyawan muslim. Punya karyawan muslim tapi sangat beliau hargai. Ngaji diajak ini. Ini tadi ada 30 atau 20 ya. 30. Jadi 30 karyawan yang muslim itu ngaji difasilitasi. Mau foto sama Gus Idam diantar. Bos yang luar biasa. Nah. Jadi walaupun beliau non muslim, beliau toleransi dengan muslim, Bahkan saya dengar-dengar di Panjen itu juga dibangunkan musola ya Pak Budi ya. Kemarin dibangunan musola untuk karyawan-karyawan yang muslim itu biar ibadah. Tapi yang dilalah akeh garangane jadi musolane sepi. <laughs> Luar biasa. Bahkan ini tadi wes weneng semua. Jadi ini yang di depan ini keluarganya Pak Budi ini maksudnya tim timnya Pak Budi dari M Trans. M Trans. Semoga Bagong M Trans tambah sukses. Eh, penumpang-penumpangnya juga diberi kenyamanan dan selamat sampai tujuan. Nah, Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Wis ampun kapok ngeteri bis mriki. Nggih. <laughs> Wis. Aku tugasku karek ngopeni ya. Sampai saya itu malu, iki tugasku apa iki ya wis. Isin saya. Sampai malu tapi yo yo dikeki gelem ngono lho. Nah, karena ya butuh ngono. Karena butuh. Lah iki wis wong margono iki jauh di dipromasakne terus apa promosi-promosi terus ese ngene iki ya amsong kok iki. Gak enak apa apa nih, kalau kok bis ya warungnya kukut iki. Mm -mm. Yes, alhamdulillah, terima kasih Pak Budi. Bahkan tak kira tadi beliau itu langsung pulang, tidak mengikuti acara, tapi karena karyawan-karyawannya hadir di sini, Enggak Gus, saya tak mendampingi biar seneng ini teman-teman luar biasa. Pengen jadi bos sih hati ini sing lembar ngoten niku. Istimewa. Bahkan ini tadi di rumah itu kabeh dikai ampau. Ngene iki, dikai ampau kabeh. Iki. Jadi Pak Budi salah satu bos sing gampang repot. Ku Natal ngetok nih ampau. Imlek ngetokne ampau. Poso nih ampau. Wah, hadroh dikasih. Gue <laughs> hadroh sampai oleh. Tato mboten lho, tato. Hadroh niku hadroh. <laughs> Jadi beliau Natal ngetok ngetokne ampau, Imlek nih ampau. Awal Ramadan nih ampau, hadroh oleh. Gek sesuk riyaya ketok ya enek ampau nek, Weh, sungkan aku. <laughs> gak penak iki awane. Awane gak penak tuh. Heeh. Tuwon Pak Tato tenang, rezekine wong dhewe-dhewe, Pak. <laughs> Pak Tato mbane sausah ngono. Duh tekoku kok telat ngono ya wis. Gak enek mboten usah ditokne nek Pak Budi pun pun enek batese. <laughs> Satu tuh nih, kok kok telat. Ngerti yang ngono mangkat ket sore ya. Alhamdulillah nanti jamaah juga dapat nanti tenang. Dapat. kerwoto ngudratani kabeh. Mm Alhamdulillah luar biasa. Dan ini juga hadir dari BRI Pak siapa saja tuh. Dari BRI Malang, Bapak Pak Pak Rino, Kepala Kanwil ya. Wah, staf di Kanwil Malang Pak Rino. Nah, siapa ini yang dekengane BRI sapa iki? Uh, ini Insya Allah saya akan ngaji di Kanwil ya, tapi internal. Siap, terima kasih. Ini tadi dari BRI Kabupaten ya, kota ya. Nah, kota juga hadir VD. Ini mualaf, alhamdulillah. Kudungan wis pantas nak deh. Uh, alhamdulillah, wis merengas merenges. Manten anyar, wis meteng apa rong? Wah wis lahiran. Wah, bojomu yo gas saya ya. Dulu kan VD ini dari Hindu mualaf ke Islam. Terus mari kuwi menikah. Menikah habis menikah hamil. Saiki wis lahiran. Wah, lanang apa wedok? Tiga bulan. Perempuan. Oh, lah iki anake piye ning omah? Wo oh, karo papae disusoni papae. Yo wis ra apa oh, bagi tugas. Mamae ngaji karo ngenterne pimpinan. Eh luar biasa. Jadi di sini siapapun banyak orang baik di sini nggih. Eh, siapapun kita terima asalkan ketika datang ke sini memiliki niat baik dan berusaha menjadi lebih baik. Eh, terima kasih. Niki juga ada tamu yang jarang ke sini ini diri saya ini Pak Tato. Kek <laughs> kowe lingguh ning kono nyapa iki. <laughs> iki ya wis alhamdulillah ndek kula ningali story ini ya wis nyekar mei wong tuane ning me moro tuane wis alhamdulillah. Jenengan dungakne saestu Pak Tato niki tambah sae. Muga-muga kula dieloki nggih kuat. <laughs> Ngoten. aduh, aduh. Alhamdulillah kok ya gelem teko malam Jumat. Biasanya ini kan malam Selasa tok Pak Tato niki. Biasanya nek solawatan rada ra kuat. Khodame kudu Panas. Ayo ngerti nek Pak Budi karo BRI biyanter terlangsungan. Bisa alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati seluruhnya yang hadir para muhibin, para pecinta rutinan malam Jumat Semoga seluruh yang hadir dianugerahi oleh Allah umur yang barokah, rizki yang barokah, dan semoga ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Monggo niki mengge sarang-sarang seperti biasanya kita percepat biar enggak terlalu malam nggih. Engko mulih sanuke bareng karo sahur engko mesakne jenengan. Tapi luar biasa loh, kalau tingali niki wau ket siang niku yang tidur-tidur di sini sudah banyak loh. Ngantru, ngantru mana tadi ngantru? Oh itu ngantru, nggih, masya Allah. Yang dari luar kota nggak ada ya kalau puasa ya? Dari mana? Jombang, Purworejo, Lombok, Banyuwangi. Lombok. Lombok ijo apa abang? NTB. Ya Allah, luar biasa nggih. Luar biasa ya. Semoga penting kabeh muga-muga atine ayem nggih. Nggih. Nggo gen ora kewengen rada cepet ae engko gek ndang ngaji, ngoten nggih. Ngaji engko gek ndang ngetum nih duite Pak Budi iki. Ya, mana ta no? Lah, jos jis hadroh kudu tambah semangat. Entuk angpau eh meruweng iki sing ra teko ora oleh lho iki. Heeh. Sing ra teko ora oleh iki. Yadi meruweng Kok lingguh ning kono kok ya tepak ngono ya. Melok selawatan pisan eh ya, ya soleh-oleh ya Yadi. Kok ya apik feelingmu imang. Alhamdulillah ngono. Lar-lare lagi percaya barokah nek-nek duwite ngono lagi percaya barokah. Cah nganyelne ya. <laughs> adik adik tato wis rusak eh, pusing aku. Enggak sareng-sareng ditoto atine niatkanlah kita membaca sholawat ini di bulan suci ini semua kita lakukan murni melakukan perintahnya Allah mencari ridhonya Allah Ngoten nggih. Alhamdulillah kita semua mendapatkan takdir terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa menjumpai bulan suci Ramadan pada tahun ini 1447 Hijriah. Ini takdir terindah karena tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan suci ini. Banyak orang yang mengidam-idamkan pengen cetuk bulan Ramadan niki terutama orang-orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki keuangan karo Ramadan. Pertama karena melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan ini nikmate niku rasane niku siji panjenan. Kemudian nek ngomong nih promo ganjaran geden. Geden-geden. Eh, bulan suci Ramadan promo, promo besar-besaran. Wah Pak Budi beruntung ini babis ke sini, pahalanya banyak itu. Nah, nah, Jangan sampai nanti akhir Ramadan ditambahi lagi. Wah, ora-ora. Ini malah wis iki gak sido ngaji malah menjilat iki. Hmm, wah jerene Pak Tato tomak Gus tomak. Wah. Modelmu nok anyaran nok kowe <laughs> Islam. uh, <laughs> uh, wah, wow, uh, video cek anyar cik anyar video ya. Hmm, iki serodok suwi, cuma bedi iki. Ya. <laughs> Nek kita ya wis istiqomah tenan video, Alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh mari kuwi mek gur buang gathok alhamdulillah cetuk Ramadan cetuk Ramadan. Kita juga harus paham. Terutama yang harus kita pahami apa? Apa yang diwajibkan pada bulan ini? Nah, salah satu yang diwajibkan bagi kita umat muslim Orang mukmin, orang beriman yakni adalah berpuasa. Wajib hukumi. Sesuatu yang wajib ini ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan iki dosa. Yunyun saya iki tak terang nih sing mendasar mawon krono jamaah akeh sing garangan. Kadang kok ya awake nggak ngeten iki bulan Ramadan pikirannya wis mek guru waduh saulan kasih kowe wis rioyo pagerku dijat pora Klambine anyar pora iki Lah Sebelum kita memikirkan kuwi, gek kuwi ora penting jane. Jadi sing kudu difahami awake dhewe, kita faham kewajiban yang harus kita lakukan pada bulan suci ini. Jadi wakeh uang loh, Mboten sedaya loh Bu. Pak, saged manggi bulan Ramadan. ono kalane kadang wis mangat. Ya Allah dilungkas poso. Dilalah ditimbali Gusti Allah luwe dhisik. Mangkate luwe dhisik, akhirnya racet cetok. Lah jenengan-jenengan iki wong bejo, wong beruntung. Lah poso bulan suci Ramadan niki hukume wajib. Sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hei wong-wong sing beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya berpuasa orang-orang sebelum panjenengan. Jadi jenengan niku nih poso kaya dene wong-wong sakderenge panjenengan. Jadi orang-orang nabi-nabi terdahulu niku ya diwajib nih poso. Lah nih poso niki jangan kudu paham. Niki nopo? alaikum tattaqun. nih agar panjenengan niku bertakwa datang Allah Subhanahu wa taala. Jenengan takwa datang Allah. Nek jenengan niki posone kok tenanan, memang istimewa. Katakanlah poso niki mang memang imanan wahtisaban, benar-benar atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poso sing ora mek gur ngempet luwe, ora mek gur ngempet ngelak, tapi yo poso sing benar-benar berkualitas. Poso sing benar-benar jos jis. Sampai benar-benar menunjukkan ketakwaan panjenengan kepada Allah, lah insya Allah jenengan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejalan dengan firman-Nya Allah, Inna akromakum indallahi atqakum. Saat temene wong-wong sing bertakwa datang Allah Subhanahu Wa Taala bakal dimuliak nih kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ketika puasa panjenengan ini sampai benar-benar membentuk ketakwaan atau menghadirkan ketakwaan yang sungguh-sungguh ini Allah nggak istimewa. Mayyatakillah ya ja'alahu mahroja. Uang ini gelem bertakwa, dia akan dikeluarkan dari setiap kesempitan hidupnya. Jenengan duwe problem, duwe masalah. Mulakno uang nek ulang suci Ramadan ini kok posone tenanan sampai terbentuk ketakwaan. Uang kuwi duwe problem beresi karo Gusti Allah. Ora percaya Gus cek poso sedina tapi kan beda nih karung jenengan. Nek jenengan mek ngempet luwe arung ngelak. Aku cek poso sedino, Dilalah pondok gini pancen butuh bis. Wa may yajalahu mahroja. Langsung uang bertakwa dikei solusi dari kesulitannya. Bisa teko dewi. unuk unuk unuk unuk unuk Kene ora tuku malah digawakne ampo ngene iki. Beh, kurang jos jis piye. Mulakno jane maneman sing ora poso. Mari kuwi gayane bengi selawatan, jam 10 isuk mang Lah. Kuwi wonge linggo ning ndi aku ya roh. Ning aja kok sawan kok wong isin. Oh, oh, ya teko. Wonge teko linggu ya tuh neng ngarep gitu, <laughs> Ora. <laughs> Lah kuwi nyawang sapa? Nyapu kok malah nyawang Pak Tato udah <laughs> Lho loh Pak Budi saja yang beliau bukan muslim aja katanya tadi puasa. udah Sering tapi saya dulu waktu puasa diundang ke rumahnya itu ya, Pak Budi sehari nggak makan. Jadi menghormati konco-konco ini gak makan. loh iman-iman Pak Budi, wae mangan ae wong kene kudu mangan aku ya. Loh saya itu pernah diundang ke sana ke garasi jadi ngaji sama karyawan-karyawan itu istimewa seneng saya sama Pak Budi itu menghargai karyawannya toleransinya luar biasa itu kayak ST ini Pak Budi itu kayak ST ini kita sendiri kan ya mulai video dulu belum muslim ya kita hargai pengen ngaji monggo semua orang pengen belajar baik kan ngoten gitu nggak ada masalah lah Terus istimewane wong sing gelem bertakwa ning Quran janjine ya jelas. Mari ya ja'alallahu wa mari wa mayattaqillaha ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu layah tasib. Bukaan kok ayate. Orang itu akan diberi rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka ketarane duwike panenan wis oleh duwite toko wis oleh tapi iki jek duwe butuh daftarne anak sekolah apa piye dilalah krana wong kuwi mang takwa nglakoni poso iki mang memang murni karena melakukan perintahnya Allah moro-moro dilalah enek wis mbuh dalane piye apa moro-moro wong sing tau utang pirang-pirang tahun kae moro-moro nyaur apa moro-moro kambile ning arep omah kuwi wayahe ngunduh apa dilalah moro-moro ditelepon karo BNR, BRI Kanwil iki jenengan mendapatkan undian umroh iki jenenge min haisulayah tasib Nah, nek entuk telepon wayahe ngangsur kuwi ora rizki min haisulayah tasib. Kuwi jenenge apes min haisulayah tasib kuwi amsong kuwi kadung sowan teh kemlewet ning warung di kancane ngono moro-moro telepon Pak pun nunggak telung dino. wah ingah ingih ngono moro-moro eh mm -mm. sing biasane kena ngono kuwi wonge teko aku ya roh lingguhe ning ndi roh aku tapi aja kok sawang engko wonge mulih ngono Nah, <laughs> dadi kutiba di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir, kutiba di situ maksudnya maknanya niku bermakna wajib. Wajib barang kuwi nek wis diwajibne nek dilakoni oleh ganjaran nek ditinggalne dosa. mulakno kaya panjenengan panjenengan kula wangsulis pindah malih poso Poso, aja sampai raposo, poso, diusahakne poso, iman-iman. Uripe jenengan sampai kapan yoraro, ora roh, kan ngono ya to? isin, isin karo Pak Budi ini Pak Budi ora mangan sedina. Lah, selain dia itu melakukan ketakwaan nalikane poso dan menyempurnakan ketakwaannya, Uang kuwi mang nek poso nyempurnakne keislamane. Krono nopo sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyal Islam ala Homsin. Agama Islam. Islam itu dibangun atas lima pondasi. Bunyal Islam ala Homsin. Islam niku dibangun atas lima pondasi. Cakarayame limo. Obai syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusane Gusti Allah nomor loro wa iqamis mendirikan sholat nomor telu wa ita izaka bayar zakat menunaikan zakat wa saumi ramadan Mari kuwi poso Roma Ramadan wa hajil bait sing nomor 5 wa hajil bait haji bagi yang mampu ke Baitullah. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lah jenengan nek gelem poso berarti juga termasuk kategori orang yang memperkokoh keislaman panjenengan, menyempurnakan keislaman panjenengan. Jadi poin pertama hukumnya wajib, Tujuan ini memang apa La'alakum tatakun Karena Gusti Allah memang diwajib ini memang la'alakum tatakun Kenjenengan bertakwa nek jenengan bertakwa inna akromakum Allahi atkakum atqakum nih karo Gusti Allah wa mayyatakillaha ila akhir nek jenengan bertakwa tenanan dikei solusi dari setiap kesulitan kesulitan panjenengan mari kui wa yarzuqhu min haitsu tasib yahtasib jenengan dikei rezeki saka dalan sing ora disangka sangka mulakno rata-rata delok wong biyen-biyen. Wong biyen-biyen sing kutu wae poso ya poso, traweh ya traweh. Padahal keterane wae Ramadan ini ra nyekel dhuwit. Tapi karena ketakwaane iki mang posone iki tenanan, ora kaya awake dhewe golek validasi ngono kuwi. Lah awake dhewe iki lho poso sedina ngono wis sahur di video. Ya ora, buka ngono wis. Halah. Sesuk ikan didik-didik we karo konco SMA bukber. Konco SMP bukber, ya ta. Konco SD bukber. Eh. Tempo ini baru ramah, magriban, rangisaan, mari kuwi hibah. Eh piye, kowe piye, anakmu piro? Aku mantanmu lo balik ya yo. Ya. Eh. <laughs> Ecek-ecek. Margono sampai pamit aku bukber nomah tak ada ini. Nggak, aku masalahnya biar yo ngono kuwi. Saya dulu gitu Pak Budi, iki-iki bukber eh. Konco SMP, konco SMA ngono alah. Bar ya aku salat-salat wayah aku salat yo ya, makmu merenek. enek. Badan kuwi sing ngono kuwi. Lah iki aku ah, emang tengah apa tekan bukber kuwi mang. Jadi <laughs> ya kuwi Eh, mila awake dhewe nek gelem kita berarti melakukan ketakwaan. dengan nek jenengan ketakwaane sempurna, lah mulakno koyo wong biyen, nyeritakne wong biyen. Wong biyen kan ngono kuwi. Kadang gak mikir, ya wis pokoke dilakoni mergawe tani ya dilakoni, ngopeni sapi, wedhus dilakoni, mari wayah Ramadan ya poso tenanan. Terus ya ora golek pengakuan, ora butuh dilemu wong. Buktine moro-moro kuwi mang enek rejeki min haitsu la Moro-moro nggih ngecat pager ya enek. Nggih tuku jajan enek. Ngoten niku. Nek wong sakniki krana kadang posone ora tek tenanan, butuh validasi kuwi mang kadang sesuk riyaya ngono moro-moro wis bingung e. Mikir klambi, mikir apa, cat omah bingung. Akhirnya nyudo kulkas, nyudo TV ngono kuwi ora penting tapi sing masalah kudu anyar sembarang kalire niku ora penting. Mulane diusahane penting poso. Iman-iman tenan poso. Margone iki mang tak delok ya wis poso. Mbuh kuwi mang poso tenan apa ora Tapi wis lumayan ya poso. Poso to iman. jam 3 mang wis buning kamarku. Macak gulung-gulung ning kasur ngono macak lemes ngono. Entah ya suwawang ya lambene teles ora cah iki aku. Tak mati ya nek jenengan roh margono mokel ning ngono pidionen. Tak dendone limang juta. Engko nek ra gelem didenda wis alah warunge dilas ngono ae. Setahun gen ra buka, iya to. <laughs> Lah iya lah wong saiki rezekine selancar koyo ngono iya to. Posoe saya rakuat Nek sing biyen panjen tau ngono ngono. Biyen cek bengkel. Biyen cik bengkel. Terus kadang nek bubutne ning pari sini pare kan jauh. No poso no, aku isin. kue iki terkenal cedek aku masuk raposo, poso. Darani aku yo kaya kowe aku kok dikira uang, aku ngono. Gus, akhirnya rakuat, kuat. kuat Pak Budi di pare sana. Pewamit midio Gus, sepunten ingkang kathah kula ngombe es teh. Nyapa kok video aku melek aku yo ngono. <laughs> Dadi ngombe es teh di pare sana. Ya, terus nek iso poso niki ya poso sing berkualitas. Aja mek gur ngempet luwe karo mangan. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus wakeh uang sing poso tapi ora oleh apa-apa sakliyane luwe karo ngelak krana sejatine poso kuwi ora mek gur poso tok ngoten mboten piye jenengan niku iso ngempet sahwate panjenengan kebiasaan-kebiasaan buruk panjenengan niki dimpet kabeh Mulakno bahkan saking istimewane wong poso niku turune wong poso mawon ngibadah. Cara kasare ngono daripada jenengan melek manggah kenyih ae. <laughs> Kuasar ya bahasane ya. <laughs> daripada melek malah ngrepoti wong ae. Kon darus ya ora gelem, ya ta? Ngaji ya ora gelem wis karuan turu wae. Ngono sampe turune wong poso kuwi mlebu kategori ngibadah ibadah. Ning yo nek pengen berkualitas yo aja turu nyapa, maca Quran darus, ngaji kitab sae. Salat wiritan sae. coba panggah padu enek nek jenengan poso tapi panggah padu, hibah, rasan-rasan. Adu-adu dan sebagainya. Yo lehmu mek luwe karo ngelak. Ora entuk ganjaran. Wonten ulama dawaken laisa saum tarkat ta'am faqat bal tarkal maharim. Puasa bukan sekedar meninggalkan makan saja, tetapi meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yen jenengan mestine wis paham lah sing diharam niki apa ae kan wis paham to. Lah niki poso poso sembarang kalire, aja mek gur ngempet luwe karo ngelak Kadang masalah enek, nek posone cah cilik kan ngono kuwi. Poso karo ngeluh, he, eh, sambat ae. Nek rang ngono panggah karo gestori apa-apa kuwi ora penting. Sekarang menengo HP-mu bandingen ae. Sengono. Heeh. Poso beduk kuwi ora enek. Eh, Margono takok poso beduk piye? Ora enek ganjarane kuwi latihane cah TK. Dulu ada di sini puasa itu puasa beduk Ya anak-anak garangan itu. Wis poso, poso Gus. Lah kok payah zuhuri mari ngono mangan. Nyapa kowe kok ngono? Lah poso beduk kok perangi pareng. wilatian latihan orang untuk ganjaran kuwi no. ya untuk ganjaran kuwi. Hmm. Nah, terus Gus nek uang kerja kaya kula ngeten iki lho. Piripun jenengan mek muni posa-poso ngoten jenengan penak jenengan ora manjing, jenengan ora manol, jenengan ora kerja. Cocok wae. Mesti, mesti enek sing batin ngono kuwi. Jenengan ono penak, bis teko dhewe, dhuwit teko dhewe. Jenengan paling yo awan turu-turu ngono. Ya rene nek kowe ngarani aku turu. Engko nek iya ngono. <laughs> Ngaji aku ngawut teh. Dikira tato. Heeh. Heeh. Ndere sapa kowe? Heeh. Eh segendangan, demenku nek ngaji poso bengi ngene iki lho, iso ngrokok. Heeh. Lah, Gus, kula kerja. Lah jenengan ngkon poso penak. Sik, tenang, iki jenenge wong jagongan ta iki. Rembuk, dipikir bareng-bareng. Dadi ngene. Sebenarnya ketika panjenengan bekerja, kemudian jenengan menjalankan kewajiban yang namanya puasa. Puasa ini tidak akan mengganggu produktivitas pekerjaan panjenengan. Tenanan, malah insya Allah ketika kamu bekerja, kemudian panjenengan berpuasa, hasilnya akan lebih berkualitas. Jos Loh, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam poso-posoi perang Badar. Perang Badar pasukannya kanjeng Nabi telung atus telulas kurang luwih sekitar niku. musue wiyewon. Nek nglakoni kanjeng Nabi poso sak pasukan wiman. Tapi hasilnya telung atus telulas musuh ewon malah menang. Krono poso. Lah jenengan kalau kerja kok bar kuwi karo nglakoni kewajiban, insyaallah wah hasilnya malah maksimal. Hasilnya malah maksimal. Nah, maka dari itu nek mau nglakoni kewajiban, nek panjen pengen kualitas, iki kewajiban dengan pekerjaan panjenengan iki aja wis kok hubung-hubung nih, malah insyaallah ketika panjenengan poso ya kok lakoni, kerja ya kok lakoni, ganjarannya malah double. Poso kan kewajiban, ganjaran. Kerja kok niati nggih sangung ibadah. Kerjamu kuwi mang ya termasuk ibadah Ganjarane dobel. pokoknya pokoke ngombemu rada akeh lho teorine ngono kuwi. Nek ra pengen keseli ngombemu rada akeh. Ngono kuwi. Lah jam 8 ngombe gendeng, gendeng iki ya. <laughs> Kuwi ra oleh. Kok malah nek sing muni jam 8 ngombe jarene. Ya penting jenengan kerjane panggah tenanan. Semisal kayak driver-driver M-Trans. Ini enek eh, sing urusan marketing, urusan kantor, ngono-ngono kuwi. Nek iso juga nggih alasan, Beh, saya puasa loh Pak Budi, mohon maaf ini laporannya terlambat, ini ngene ngene ngene." Aja ngono kuwi. Nek iso wis niatono kabeh, posone bengi diniati, mari kuwi isuk kuwi aku mangkat kerja tak niati ngibadah, nggih sang ngibadah keluargaku engko asile. Wah, ganjarannya mah double Nah ketika semuanya itu panjenengan lakukan sungguh-sungguh. Itu akan menghadirkan cintanya Allah. Jadi kerjomu imang kok lakoni tenanan, posomu kok lakoni tenanan. Ketika orang itu berusaha, bekerja kemudian dilakukan sungguh-sungguh, itu akan menghadirkan cintanya Allah. Duh, ngerah cintanya Gusti Allah ya angel loh. Angel. Ngerah cintanya Gusti Allah. Tapi nih Gusti Allah kadung cinta, Beres no, wong iki dunya sak enak-enak iki nek Gusti Allah. Ya selesai nek Gusti Allah kadung cinta. Wong kene rada dicintani titik ini bis ya teko dhewe ya. Ya sepurane ae. Tuku dhewean ya guling ae dhewe. Iso geblak. Riyoyo ora ngecet omah. Ya ora. Heeh. Riyoyo tato mara ngono ndolik. Lah nyangoni anake apa? Nek ngene iki sesuk ya tatak. Margono orang gua anak ngono tak goleki ndi anakmu kene. Sangoni 5000 maksude. <laughs> Heeh. Lah. Gus, mosok to ketika kita sungguh-sungguh, kita itu memang serius, entah itu dalam pekerjaan kita ataupun dalam ibadah kita, itu akan menghadirkan cintanya Allah. Oh iya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ida amila ahad uh, eh, allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai salah satu dari kalian ketika bekerja, ketika kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Gusti Allah iso weneng nek enek ning antarané panjenengan iki kerja, mari kuwi kok lakoni tenanan ora ledah-ledi. Lah nek jenengan kerja kok tenanan, Gusti Allah tambah tresno. Nek Gusti Allah tambah tresno, apa sing ning uripmu angel bakal digampangne. Lah nek sampe Gusti Allah wis duwe kehendak, ida aroda. Apa kae? Ayyakulalahu kun fayakun. Nalikane Gusti Allah ngersakne ya wis. Ida aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun nalikane Gusti Allah ngendaki sesuatu wis kun fayakun gampang barang sing ra mungkin dadi mung mungkin lho kaya jenengan mikir kusidam Dam sampai bis teko dhewe telu ngono ya apa teko mikir jenengan gak teko to gak teko ngaku dhewe ra teko Tapi penting kan anak ben rutinan ya wis nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah, ora tak pikir. Mari ki njaluk ndonga. Dilalah digerak nih via Pak Budi, hilap, ngeduk niri nih telu, elektrik kabeh. Iya toh, wingko supirnya ramuduk muduk kok wingko. Sesuk nek pemeruh supirnya pondok gini mubeng ramadek mandek-mandek wih kita ketoke kerasan ning jero wih iki ketoke. Heeh. hasil ini wadem loh, Balfire kalah hasdem kok. ya. Mm -mm. Apa nek Margono. Wah. Milo, Mila pun para ulama bekerja niku sing ahli nyun sewa aja tersinggung sih tapi sing ahli kerja niku mboten enek hubungane tidak bisa menjadi alasan ketika panjenengan niku wau ora po poso mulakno wonten ulama ingkang faham akan ilmu agama menyampaikan al amalu laisa udron lil fitri malam yablugil masyaqqah al muhlikah. Al amalu laisa udran lil fitri malam yablugil masyaqqah. Al amalu laisa udran lil fitri malam yablugil masyaqqah al muhlikah. Bekerja bukan alasan untuk membatalkan puasa selama belum mencapai taraf kesulitan yang membahayakan. Kerja kuwi Udu alasan tinggi batal nih poso selagi belum mencapai ke taraf yang membahayakan diri panjenengan. Kecuali nek jenengan wimang poso umpamane dilalah lambungi beldos, utawa nyapo membahayakan ngono lho. Wah iki nek sampai ramangan mati wis katakanlah ngono. Lah kuwi monggo tapi kok selagi tidak membahayakan nyawa panjenengan, kerjonin jenengan wilo Ini tidak bisa menjadi alasan terus maling jenengan ora poso nggak iso. nggak poso nek iso. Insya Allah tambah kualitas, malah asile malah tepak. Ya kuwi mang kaya contoh tak contohne kuwi mang. milo Imam Ibnu Hajar ndawaken al fitru bila udrin min akbari dunub. Membatalkan puasa tanpa udur termasuk dosa besar. Orang enek udur, orang enek opo-opo sing membahayakan panjenengan moro-moro jenengan, mokel. orang awai umpamane Pak Tato kok sambi kono ditimbali guse jam 10 dilalah teko togokan roh es degan. Moe enggak ya, Tato. serapopo lah. Guse raro, wong-wong ora akhirnya gitu, nggih topeng apa ngono ya toh. Wis ngombe glogok-glogok ngono. Lah kuwi kuwi ora oleh ngoten niku. Batalne poso tanpa adanya udur itu termasuk min akbari dunub, termasuk dosa gede. Nah, meskipun disaur, meskipun bar kuwi disaur, tapi kecuali nek enek udur. Udur sing membahayakan umpamane kowe perjalanan kok sambi kuwi dilalah apa? Lambungmu kumat, apa ndokmu kumat. <laughs> Nek ra dileboni panganan, lambunge apa ndoke memang mbledos. Wane apa ya wis mati, bahaya mati lah ngono. Ah, slemes ngono. Wis iki kudu kudu nganu iki. Kudu diselamatkan. Wis kuwi menggo ning bakso togokan ngono ora apa mangan tem-tem-tem mari kuwi mangkat neh. Tapi nek orang anu kuwi termasuk dosa gede, walaupun kok kok sahur. mulakno maksudnya nopo Niki kula ne ojo gampang-gampang nih poso. Iki wajib. Ngono lho. Jajalan, jajalan Mau dijajal mokel lho, jajalan poso tenan ngono kok dijajal mokel. Paham ora? Hmm, tenan we maneman lho. No, we kudu kuat 30 dina lho iki. Heeh. Tuh kaya ngono ora alasan kulo mboten kiat ngene-ngene. Jiet ceken pisan. <laughs> Heeh pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man lam yada kaulah zuri wal amalabihi bihi falaisa hajatun fi ayyada'a ta'amahu amahu syarabahu. Sapa wonge sing ora ninggalne perkataan dusta dan perbuatan buruk, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta karo perilaku sing elek maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya. Artine posomu imang yura ya itu opo-opo. Jadi poso-poso jenengan orang ninggal nih omongan sing orang enek manfaate, bencetuk uang wong ngapusi ya umpamane dilalah nyambut ini dodolan. bu dodol brambang apa dodol mobil wih ya aja gampang ngapusi nek poso-poso. Krono nek jenengan kok poso-poso yo ya ngapusi, mari kuwi ya panggah ge perkara sing elek. Gusti Allah ora butuh karo sampean sing ninggal nih mangan karo ngombe. Artinya juga tidak ada pahalanya. Lah nek poso-poso kuwi yo ya sing ngapi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu diperbaiki sebaik mungkin. Pomomong yo sing jujur, sing manfaat, Mari ki perilaku-perilaku sing biasane jahil, sing biasane nginceng tanggone adus, kok nyapa. Nah, ngono iki diilaki. Aja ngamuk-ngamuk, aja nesu-nesu. Lah, mulakno Kanjeng Nabi dawuh, "Khamsun yuftirna as-shaim." Khamsun yuftirna as-shaim lima hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Jadi jenengan wis poso tapi kok ngli, nglakoni limang perkara iki, ganjarane gagal. Batal semua. Apa yang pertama? Al-ghibah. Rasan-rasan, poso-poso ora darus malah ning empere musola ngomong ae. Lah iya. Oh, oh oh oh omah ngarep kuwi. Hooh. Oh. Guse mambengi oh, oh lebes. Ngene ngene oh, Mbok Pak Budi kok ya gelem ae ngono. Wis malah ngrasani aku, ngrasani Pak Budi ngono. Ngrasani sapa, sapa, sapa. oh, Margono iki tibakno taun iki rada poso tenan ngono. Eh. Wis malah dibahas ae ngono. Niku niku iso batal ganjarane panjenengan. Akhire oleh mek luwe karo ngelak. Nomor loro sing iso batal nih ganjarane poso apa? Wan namimah. Adu-adu. Enek wong rukun no didu, suami istri rukun didu. Oh, oh bojomu dingin digandeng kae lho. Oh, oh. Aku roh, oh, oh ning ngajinan dingi bokonge kesenggol. Oh, oh. Hele. Wis. Mah itu gen tukaran, roh wong rukun ora demen. Lah batal ganjarane. Nomor telu apa? Wal kadzib goroh omong sak omong ngapusi. Omong sak omong bang ngapusi. Wa nadru bisahwat. Nek ra ngono nyawang apa-apa dengan penuh syahwat. Poso-poso mari ki blonjo ning pasar klambi riyaya. Roh wong rada salehot ngono wis. Bah. So kaya ngene. Iki nikmat apa ujian? Lah kok sampai muncul sahwat? Gagal ganjarane. Oleh mek luwe karo ngelak. Loh berarti yo ya tak batal nih pisan Gus. Lah nih termasuk dosa gedhe kaya sing mang wis tak nih to. Ah, paham? Jadi nek kok batal nih termasuk dosa gede. Tapi nek orang kok batal nih ya oleh mek ya orang ngelak. Dari terus gue. Mulak Mulakno ya jo nyawang. Bomo kadung roh dilalah nek stop ruah hati, Sedang Ini ae. Nek rondo kiter ngono. Kan ya enek rondo ini biyane ra penting Sore Sore mubeng pamer lekek, pamer opo, welut. <laughs> Kok goyu iki. Ini M trend juga ini. Oh. <laughs> Lah yo, iya, kuwi nek kowe riyo kok ngono kuwi. Dadi mripatmu kok jelalatan ngalor ngidul. Lah kan enek lah istilah cah nom-nomi ada nek poso ngabuburit. Sore-sore itu loh Pak Budi. Ngabuburit apa? <laughs> Ya survei rondo kuwi paling kowe. ngabuburit iki wis ning omah darus ngono lho, ora iso darus muter YouTube Quran apa piye ngono lho. Arep masak, arep adang. Ngono. Tapi jenengan dhewe iki sing wedok-wedok ya aja nguji poso-poso iku mah klambine ra karo-karuan. Mah diumbar. Lah mampune sedekah nggih niki lho Gus <laughs> ngono jarene. Kowentir wisan. Remuk, remuk. yo ya saling menyelamatkan lah. Haidu iki saling menyelamatkan. Keplepeken aku. <coughs> saling menyelamatkan nek iso. Jadi jenengan Dewi iki yo ya sing lanang-lanang ki yo ya nek iso nggih kacamata kuda. Lagi supire Mtran iki umpamane kowe nek penumpang ngono dilalah enek solehot ngono ya kok poso aldi tinggok daripada mek oleh luwe karo ngelak dinggokne ning kok we malah pengen ninggokne nih piye to wal yamin al kadzib terus yang nomor selanjutnya sumpah palsu sumpah palsu. Jenengan poso-poso mari kok cetok uang ngono sumpah palsu. Oh, oh tenan sumpah tak omongi. Ngene mang ngene ngene ngene palsu. Oleh mek luwe karo ngelak. Pahalane batal. Kan enek to wong dididik sumpah. Padahal mbok dhek sumpah dhek ngerti. Nek itu kang ngapusi, ae dhewe ora bakal percaya, tapi gampang sumpah palsu, ora usah gampang sumpah. Ora usah gampang sumpah. Ya nek jenengan kok kuwi mripat jelalatan sampai sahwat. Wong wedok yo ya ngono kok sampai sahwat karo wong lanang ngono nek wong lanang gawa gak ngono Masya Allah. Ini apa? Ujian apa godaan? Ah, wis kuwi badar kuwi. Heeh. Mm -mm. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Milo nek ulan poso iki gen posone ide berkualitas, isi dan nggih amal soleh. Karena ini bulan yang penuh dengan barokah. Kejaakum Ramadan sahrun mubarakun telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah melakna hawane penak ngono to gitu. Oh, beda lho, poso bulan Ramadan karo ora bulan Ramadan. Nek wong sing ora poso ya di, diomongi ngene iki ora ngerti rasane. Jeje. Ini ikan kanjeng Nabi, akum Ramadan sahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu iftaradhu iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah. Lawang-lawang surga ini dibuka ombo nek bulan Ramadan ini iki penak. Golek surgane Gusti Allah iki penak tenan iki. Mulakno lakonono amal soleh, darus. Sing duwe-duwe akeh ngono ya berbagi, sedekah, Terus nek ra ngono wis pokoke nglakoni amal soleh lah. Wis kebiasaan-kebiasaan elek iki dilaki apa neh gayane rondo tapi malah mendem. Enek biasane bocah rondo ngono. Rondo ngono ngarepe gendakane bengak, bengok, bengak, bengok. Nyanyi kangen band. Eh, leh, karo nggo gitar. Mari kuwi jam kopak. Kowentir terok. Enek sing ngono kuwi koplakne ngono. Oh, oh malah kopak. Jadi ronda-ronda itu jam 3 itu loh, kan ronda itu loh Pak Budi. Ya di cewek-ceweknya. Ayang bangun bangun bangun dilalah bapak sing tangi. Jiye ceki ya kok. Heeh. Wi enek ngene biane ya an. Nyapole panggambrebek kira ngale-ngale, suaramu elek no ngono. Nah, ini niki wis tuftahu abwabul jannah, lawang-lawang surga dibuka ombo ngeten niki. Ayo ae golek surga. Golek surga wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Terus pintu-pintu neraka ditutup. Artinya ya iki wis penak tenan golek surgane Gusti Allah. Lawang neraka ngeten iki ditutup krekep. Wis potensi surga kabeh, potensi surga kabeh. Mantun niku wa tughalla fihi asyayatin dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Nah, dalam beberapa komentarnya para ulama maksudnya setan dibelenggu lugus, kemaksiatan kok masih ada. Katanya setan bulan suci Ramadan dikunci, dirantai. Tapi kok kemaksiatan buktinya masih ada. Kadang enek wong util, kadang enek wong opo. ini piye toh? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan maksudnya wasufi dan asyayatin setan dirantai iki mang. Yang pertama, ada yang mengatakan sing dirantai iki mang sing gedhi-gedhi tok. Geng-genge tok. Geng-genge tok akhire sing cilik-cilik iki jek pececeran. Ana kalane maksude setan dibelenggu kuwi mang dilemahkan kekuatannya. Tapi bukan berarti rosmarikwi dirantai kabeh mulakno kadang kemaksiatan-kemaksiatan yo cik bangga eh enek kuwi maksudnya setan dibelenggu. Artinya kita itu juga harus menjaga diri kita piye caranya edwi selah selamat ngono eh Eman-eman niki, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Terus ning nih bulan Ramadan niki, iki enek malam Lailatul Qadar. Jenengan kok oleh malam Lailatul Qadar kuwi kondang kondang banget. Masalahnya apa? Lebih baik daripada seribu bulan. Saya ini sekitar wolong puluh piro tahun lebih. Eh, berarti jenengan koyok ngelakoni kesainan 80 tahun lebih. Wong awake ngelakoni kesainan wong saiki umure Edwi dhewe nek sing buluh patang 50 ngono kuwi. Wi elek iso patang puluh tahun iso patang puluh lima barang Wong awake dhewe iki apik rong taun ngene wis gayane kaya wong paling soleh. Alhamdulillah. Masya Allah wis ngono kuwi yo. Gitu. Ah, pun mila ayo kita upayakan sebaik mungkin pada bulan suci Ramadan niki. Terus nek jenengan kuwi nglakoni ngibadah-ibadah kuwi kok jaga tenan. Jadi kan enten dawuh Kanjeng Nabi, as-shalawatul kham as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukafaratun ma bainahuna idza tanaba al kabair. Waktu di antara sholat lima waktu, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, mukafaratun ma bainahuna idza tanaba al kabair merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi nek sampean nglakoni salat duhur kok lakoni, ngasar kok lakoni. Waktu antara duhur dan ngasar ini akan menjadi pelebur dosa panjenengan. Ramadan iki kok jenengan ya poso, mari kuwi Ramadan sesuk jenengan kok ya poso. Jarak antara Ramadan ini dengan Ramadan depan ini ini akan menjadi kafaroh dosa-dosa ini panjenengan selagi kamu tidak melakukan dosa besar. Dosa gede ya apa? Musrik lah, mateni wong dan sebagainya. Ngoten niku. Lah lumayan to. Mulakno uang ini gelem lakoni ketakwaan poso, salat, wae Jumatan ya Jumatan. Uripe tambah enteng, penak. Tapi nek barno ya Jumatan yo ya ora, salat yo ya ora, poso yo ya ora, riyo yo melok. soalnya bek ora ora suda-suda mati barang ngebet-ngebeti. Nah, ngoten niku mlakno monggo dadi wong soleh. Isin karo Pak Budi ngene iki lho, poso-posoe sedekah Pak Budi. Isin aku wedi nek ganjarane akeh Pak Budi karo aku malan. Mm -mm. Man soma Ramadana imanan wa saban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong nek gelem poso dipondaseni iman atas dasar penuh dengan keimanan, wah yakin ini perintahnya Allah. Ini kewajiban, mari kuwi ngarep-ngarep pahala saka Allah Subhanahu wa taala. Lah, seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho. Terus uang ini gelem poso dungane mandi, wis e ngomong Kanjeng Nabi, sing dawuh Kanjeng Nabi salah da'awatin mustajabatin. Ada tiga macam doa yang mustajab, doa yang sangat mujarab, mandi. Dungone sapa? Sing pertama dakwatus shaim, dungone wong sing poso. Dungane wong sing poso. Nomor si nomor loro sapa? Wa dakwatul musafir doanya orang musafir kaya jenengan perjalanan arep zaroh arep ngaji rene wis poso mari kuwi musafir pisan perjalanan ibadah nah kuwi wah dungane mandi banget nomor so, telu sapa wadak watul madlum dungane wong sing teraniaya jenengan kan kita is eh, teraniaya terutama bapak-bapak ikan teraniaya bojone to iki lah karek poso nih Wis kuwi tambah mandi dongamu. Wis ngono ora usah akeh-akeh. wajib poso, sok ditambahi neh malam Selasa, ngono ya ta? Nah, poso diusahane poso. Aja gampang batalne po poso. Kuwi termasuk dosa gedhe. Engko titik-titik batalne. Ning nek pancen ra kuat kemudian tidak puasa dicatet. Ngoten lho nggih nek pancen rakwat poso membahayakan wimang enek eh, udur wimang lah dicatat sesuk disaur paham ya hmm, fadilah nek gelem poso nih derajat ya Gusti Allah dosa-dosane di ngapura pun garis besare ngoten niku Wes, rasa angel-angel Muka-muka aku ya kuat lah mm -mm. aku cilikanku kumbien mah kuat to 30 dino, ngono kuat kuat Nek wayah saiki ngono kadang kadang kad, ora mokel ora, nek ngresula kadang, pokok ra diundang wong awan-awan ngono. Wah nek awan berat Pak Budi. Ning dalan nenek es degan, waduh. Budrek aku. Enek es teh ngono jipek. Heeh, nek cilikanku mbiyen kuat kula. Jek TK, TK kula ning ngarep iki TK iki. Aku nek ra poso ngono karo ning liya dilok-lokne mbiyen karo mbakku. Mbakku demo ning ibuku, kok penak men oh, di enggak poso. Nah, akhirnya aku poso. Wah, tapi yo karo lemes nangis-nangis. Ibuku sampai ra tega. Sregep aku mbiyen poso. turun turu ning mester. Pun ngono wis wis mumet lekas luwe neh pisan. <laughs> Serasahake ngomong arek jibek, tapi jenengan istimewa. Ini termasuk ngurip-ngurip malam Ramadan. Jenengan darus maca Quran ngoten lho. Niki kan bulan ini Al-Qur'an. Bulan Ramadan niki maca Quran justice niki. Ganjarane akeh. Lah Quran sing jenengan maca kuwi sesuk iso nyafaati panjenengan. Ngoten lho. Terus wis sak iso-isone sorokan enek kiyaine ya sae. Ngoten. Bon nggih. Nggih. Jajal nakoni mosok ngene iki ya akeh wong ato? Lombok mana lombok tadi? Lombok. Se Lombok naik apa ini? Eh? Lombok hijau apa lombok abang? Apa lombok keriting? Hmm? Sesok itu tiba ning Jakarta saya itu besok. Habis ini, habis ini berangkat Eh? Naik Emtran. Coro rong kadung tuku tiket, ada ya Emtran. Blitar ke Jakarta. Hmm, bah jalan Pak Emtran kuwi, maksudnya genah gratis. <laughs> Aduh, mumat, mumat tak putih ini. Kenal ae dhewe iki to. rusak ae dhewe iki. oh, musafir. Arep ngaji musafir tenan. Tapi poso aku. Ya sepurane ngene kuat aku ngono kuwi. Engko bengi mangan akeh. Mm -mm. Mekah aku poso, Pak. Karo umroh, poh kesel loh. Wayah umroh ngono kuwi. Umroh kan yuk ya kesel loh, tapi kan yo ya ganjarane umroh wayah poso ini kan ganjarane koyo haji. Umroh wayah poso ngene ganjarane koyo haji. Aku tahu umroh harun ning biyen, poh aku wemes Neng Nila tak omongi. Mah sampean nek rakwat kele, sampean tas lahiran zaman semono eh aku apa karo novel bareng Heeh. Pucik nyusoni bi piye? Lali aku. Heeh. Wis bar kuwi bareng bojomu lho to. Bareng bojone tato iki. Lan ning tak jak umroh meneng. Poso-poso wiawan. Lah piye tawaf ping 7, sa'i ping 7, awan lho. Bayangno. Lah mari kuwi perokok-perokok kaya itu kan gulu garing ini. Lah mari <laughs> tahalul eh, gulu garing Pak Budi. Akhirnya saya itu bilang ke istri saya, jalan ke hotel itu tak saya bilang, sampean ku nek ra kuat poso gak apa-apa Eh apa mokel gak apa-apa. Meneng enil nganu ningi meneng ae terus akhire ning bilang, "Nek jenengan ra kuat jenengan piyambak mawon lo sing mokel." Akhirnya krungu bunyai, ibu saya dengar Pak Budi. Ngisin-ngisini. koyok ngono, Gus. Oh, oh iya yes, iya, poso ya. Akhirnya toh, ruar lemes ah, aku ya. <laughs> Gruguk-gruguk aku. Panas sok pas kuwi, bayangno. Hmm. Tapi no cara mokel no yo ya isin. Ndolik neng sor kasur ngono ya isin di mangan mie godok no. Hmm? mokel ra kualitas. Terus kuwi nek enek jamaah ST sing pancen buka-buka warung, wayang anu, lah rezekine nggih niku lho, ning ya aja diedeng ngono. Maksudnya ya ditutupi geber, menghormatilah. Jumlah dibuka. Ready nggih wong mokel, jumlah ngono. <laughs> Kuwi ngentai ngono kuwi. Terus nek ra poso ya aja ngrokok to ning arepan. Delik nek pancen ra kuat, ndulik ndepipil ngono lho. Minimal, heeh. Pengalaman. Ora kadang aku dhewe iki nek roh wong Ramadan ngene iki terus ngeding ngono, ya ora pantes lho. Bulan suci, Pak, iki suci, Pak. Aja ngeding. Ngeding iki ngetokne ngono lho. Malah kadang di video aja ngono kuwi. Live. Ngono kuwi. terus sampai enek sing ngono kuwi dendonen ae disawer sik, mari kuwi dilapurne aku. Heeh. Wis, wis bingung arep ngomong apa. Selak sahur, selak sahur. Eh, orang mana? Dari mana? Mojo Kediri. Dekati makom Gusmi. Belakang dari mana itu? Eh? Coba lombok seiki, lombok ijo iki. Ini disangoni Emtran nih nggo. Apa uh, arah Lombok belum ada Emtran, belum. Oke, okay. di di KI, sa Indonesia KI nggo karo Emtran. Emtran itu jalurnya mana saja? Jakarta, Denpasar Bali, Bogor. Wah, itu. Ini jamaah-jamaah bisa naik Emtran. Kalau pengen ngaji ke ST lewat Blitar toh? Ah, lewat Blitar, ah, entran, Enggak di sini aja. hubungannya karo ST yo ya, konco kental. Maaf ya Gus ya, saya mau bicara ya. Oke, okay. oh lali aku ya. Salam salam Bu, salam. Ya ya, salam. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Ira Buhani. Siapa? Ira Buhani. Ira. Ira Buhani ya. Ira Buhania. Buhania. Ya. Nah, iya. Bu Ira dari mana? Saya asli Banyuwangi, tapi saya ada di Australia lama. Australia? Iya, terus pulang ke Lombok. Karena Australia ini pun di, Bu? Di Perth. Perth. Oh, di Ya. Eh. Berapa tahun di Perth? Saya 25 tahun. Wah. Di Belanda 3 tahun. Acarane nopo jenengan? Saya itu anu go, saya itu kan Mboten di Australia Belanda itu. Oh, rumah tangga. Mik mik. Rumah tangga. Kerja. Rumah tangga. Rumah tangga gimana? Menikah. Oh, menikah sama orang Australia. Surabaya tapi tinggal di Australia. Lah nggih, terus teng mriko niku nopo? Maksudnya Enggak, saya itu kan benar. Apa bisnis apa apa? Ya, saya bisnis, saya galeri, saya apa namanya aksesoris. Wah aksesoris. Ya. Aksesoris apa? Bat, ya pokoknya berlian ya. Apa akik mutiara. Sekarang masih. Ini saya bawa Gus. Tapi Di... maaf ya Gus ya. Ah, ah, ah. Saya itu kan pinter bahasa Inggris. Aja ya, tak pinter lah. Oh, bisa. Oh sama kayak saya sama. Ya, saya, sama tak pinter tapi ya bisa lah. Kenapa ya. saya tidak mau bicara sama tamu? Jadi barang saya macet gitu loh. Langsung saya tidak mau bicara tak, sama kamu, supet mulut saya itu. Wah, jenengan itu hari ini sumpah. Iya, dua tahun ini saya tidak mau nawarin, malah benci lihat tamu itu saya. Tiba-tiba benci? Iya. Lah kenapa? Enggak tahu. Mulai bapak saya meninggal. Gini aja bu, dagangannya ditambahi. Jual sarung kusik Dam Series. Oh, gitu. Loh, coba aja jadi reseller. Iku nek tambah semangat. Bingung Eh, Bu Bu Ira, jenengan muslim? Iya, muslim. Hmm. Muslim. Pak. Anaknya di mana sekarang? Di Australia semua. Berapa anaknya? Tiga cewek-cewek. Dan jangan kesini sama siapa? Sendirian. Berangkat dari? Lombok. Di, tinggal di Pila anak saya. Lombok rumahnya siapa itu? Villanya anak saya. Oh villa. Ya. Lah kesini naik apa? Naik bis Gue saya ini nggak ada kerjaan sudah berapa tahun saya nggak kerja capek saya sudah gitu. Hmm, anaknya berapa bu? Tiga cewek-cewek. Jadi sing kerja anaknya ya dengan santai. Ya tapi dia marah Gus karena saya ya itulah suka percaya sama orang ngutangkan nggak dibayar gitu. Hmm, tapi uang. Terus saya ikut gitu baru ini ikut apa kiai-kiai itu dimintai mahar-mahar-mahar akhirnya Habis uang <laughs> saya. Wow. sudah saya tidak mau kerja. Sekarang karek Didi Ya, sudah modal saya habis. Hmm. Dimintain dimintain uang. Habis ini gini ya Bu, pulang. Ya. Ibadahnya ditata. Ya, ya, ya. Ketakwaannya ditata. Ya. Tenangin diri dulu. Ya. Terus perbanyak baca istighfar. Ya, Nanti kalau ada jalan keluar. Karena salah satu fadilahnya istighfar itu ketika orang hatinya sempit itu diluaskan. Ketika orang ada kesulitan dibukakan jalan. Ya. Ketika orang tidak punya rezeki akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi PR-nya itu kalau sarannya Gus Idam ya ulang di rumah ketakwaannya ditata, ibadahnya ditata. Iya. Kemudian perbanyak baca istighfar. Syukur-syukur satu hari seribu kali. Terus nggak usah banyak-banyak ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya itu nggak baik. Itu bingung aku. Hmm? Ya bingung saya Pak, bulan ini saya bingung karena saya juga. Gak usah bingung. Ya saya pinjam rentenan saya dibujukin orang gitu. Hmm. Bagaimana anak saya marah, tidak mau ngasih uang lagi. Hmm. Jadi ya, saya gampang kapusan kok, no, mesti nesu no. Ya, tapi hmm. bapak mungkin tahu hati saya, baik sama orang kok. Siapa? Bapak mungkin ngerti hati saya. Saya baik sama orang. Gus. Gus ya Gus. Wah aku tuh bapak ya masih. Oh iya. Bapak. Kaget aku bapak. Pak Kiai, bukan bapak Pak Kiai. Bukan Kiai saya ini. Saya ini Cino kok. Saya temennya Pak Budi ini loh saya. Saya ini koko-koko saya iya, iya. Hmm, koko. Kalau bapak ini Bapak Tato ini. Sumpah susah. susah. Ini aja Bu, ini tak kasih hadiah sarung sahabat seris. Amin. Buat oleh-oleh nanti. Terus Amin. iki apa ini? Jaket apa bantal ini? Nah, nanti buat pulang naik bis lagi toh. Iya, Pak. Nah, ya, ini ya gos ya gos ya. Bantal ada, tanggalan ada dari Mtran. Dari Mtran Bu, Bu Ira. Ya. Nek minyaknya ra usah engko nek masak neng di malan. Terus ini ada ampau. Terima kasih banyak. Dari beliau Pak Budi. Oh ya, terima kasih Emperan. Pak Budi. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Amin. Makasih doanya Bu. Pun gitu aja, ya. pulang istiqomah di rumah ya Bu. Ya. Wes, banyak istighfar. Jo susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo. Kaya wong ngeterni berkat. Ya. Assalamualaikum. Pak Idam wonten. Wonten nggih. Aduh, asik kok ning gini. Banyak teman Mbak Budi. Orang di sini macam-macam, macam-macam. Terus yang belakang itu coba jine. Eh? Coba yang laki-laki sing masalahnya lagi ya, henti ini. Yang lagi masalahnya banyak mana? Neng di belanja neng di Sing di, sing jauh-jauh. Sing di masjid eh, baju hitam eh, baju hitam di masjid eh. Poso-poso ini Pak po oh, enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sugeng Dalu Bapak. Iya. Namanya siapa, Pak? Nami kula Siswantoro saking Kepanjen. Tanggonipun Pak Budi. Dekat sama garasi. Nggih, celak. Berapa Kar kilo? Garasi sing wonten Agung, dempet Gus. Oh mepet. Nggih. Siap. Pak Sis, Pak sapa mang jene? Siswantoro. Pak Sis. Nggih. Naik apa Pak Sis? Alhamdulillah istiqomah betotap hari ini mungkin yang ke-76 Gus tap jeep itu? Nggih. Berapa orang jiran? Alhamdulillah hari ini kami bertiga. Saudara apa tetangga? Uh, tetangga tapi saya anggap bapak saya sendiri Gus. Siap. Okay. Dulur temu gede. Nggih, leres. Jos. Nggih. Gini Gus, kalau boleh saya mau cerita. Siap. Dan mudah-mudahan cerita saya ini nanti akan menjadi pelajaran bagi jamaah ST yang ada di uh, tempat ini Siap. dan juga yang sedang live streaming. Siap. Tentunya saya sebenarnya ingin menangis, Gus. Ingin menangis, sangat sangat ingin menangis. Saya ingin mencurahkan isi hati saya, tapi saya tidak sampai, Gus. Siap. Begini, Gus. Saya istiqomah mengaji di Sabilu Toba. G sudah yang ke-70 lebih. Tetapi Gus, dengan niatan bismillah saya mengaji, hadir mendengarkan Gus berceramah dan juga e, bersama-sama saudara-saudara yang di sini membaca sedulur dengan hati saya yang ikhlas. Namun pengkhianatan terjadi Gus. Wah, mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di sini semua tidak mengalami seperti saya. Justru Gus, saya bismillah naik dari Malang ke sini untuk mengaji dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Saya ke sini untuk mencari barokah. Hmm. Tapi di rumah mekakah Gus. Artinya gitu. Gus kita mesti paham. Wow. 27 tahun Gus kami berumah tangga. Sini ngomah mekokok. Duh. 27 tahun saya mempercayainya. Bahkan saya sangat Gak percaya bobo. sekali. Bini, bini. Ini mudah-mudahan diblong nih, diblong. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran kepada semua jamaah yang ada di sini maupun yang live streaming, Gus. Siap. Ya. Ya Allah. Itu berapa bulan yang lalu kejadiannya? Maksudnya sekarang gimana sekarang? Sekarang saya tetap bertahan, Gus. Demi, masih bersatu demi anak-anak. Istimewa ya Demi anak-anak. Demi tiga putri saya yang cantik-cantik, Gus. Saya ingin bertahan walaupun sebenarnya sangat berat. Mudah-mudahan pelajaran ini buat ibu-ibu Wilo, Itu di, untuk untuk bisa diingat. Nek bojomu ngaji ojo mekakah. yeah. Sebenarnya begini gue. Wong lanang ngaji pengen napi, iya. Ingin hidupnya lebih yeah. baik. Oh, jadi omah malah sedekah. Maaf, Gus. Melok pegelau. Saya sebenarnya pengen menangis, pengen menjerit. Betul usah, Pak. Yeah. Aide wong lanang, yeah. nangis di depan umum gengsi. Iya. Tapi setegar-tegarnya, Gus. Kalau dihianati, Gus, saya yakin sakit tidak akan bisa diobati. Maka dari itu, yeah. ya mewakili Paksis. Yeah. Sebenarnya walaupun laki-laki itu terkadang lupa akan perhatiannya kepada seorang wanita, tapi seluruh perjuangannya itu sebenarnya untuk wanitanya. Betul, Gus. Oh, oh. Neng kadang wong itu butuh ecek-ecek. Yang ngono eh. Yeah. Itu saja Gus yang bisa saya sampaikan. Tapi Cuma, Pak, tenang Pak. Okay. Kita harus pengak. Saya minta eh, doanya kepada seluruh jamaah okay. dan juga Gus, mudah-mudahan saya dikuatkan hati dan mampu untuk menghadapi cobaan yang diberikan Allah kepada saya. Mampu, Pak. Okay. Ini ada sebuah kata-kata Gus buat semua saja. Wah. Sama AST yang ada di sini dan juga yang streaming. Siap. Laki-laki itu diam tak akan berkata apa-apa. Namun di dalam pikiran dan hatinya, dia akan selalu berupaya untuk kebahagiaan keluarga. Itu saja Gus. Yeah. Justice. Tidak Pak. Laki-laki ya. Saya rasa cukup Gus, saya sudah nggak tahan. Yeah. saya ingin menangis. Ya. Yeah. Tenang Pak. Ya. Laki-laki akan gagah ketika pegang ini Pak. Ampau dari Pak Budi Pak. Gak usah khawatir Pak. Ya. Terima kasih. Pak gagah Pak. Jangan betul susah-susah Pak Sis. Oh iya Pak Budi, terima kasih. Gini. Kalau ada lowongan kerja Pak, saya sudah resign Oke. <laughs> Iya. Siap, siap. Betul Gus. <laughs> Jujur saja. Jujur. Dia menyelam sambil Gini. Iya. minum air. Iya. Iya. iya. Siapa tahu dapat barokah, saya bisa kerja di tempat nyawa Budi kan lebih Sekarang baik. kerja apa tuh Pak Sis? Alhamdulillah saya resign dari pekerjaan Gus. Dulu Jadi, gitu. apa dulu? Saya uh, security. Satpam. Security. Yeah. Security Gus, ya. Yeah. Security. Yeah. Security. Bingung Gus, ya. Yeah. Security dan juga uh, kerjaan sambilan saya memang memang berba, apa, bergelut dengan dunia hiburan Gus. Saya seorang MC, para Joro dan juga sering du, dulu nge. dulu nggih nganu rada ses jenengan. Ses boten. Oh. Tapi setia nggih. Maksudnya dulu nom-nomane ya rada ses. Nggih. Ses Nge. Maksudnya yang ngerti mic lah. Paham. Oh, oh. kalau ngeler kabel ndak pernah, Gus. Karena profesi saya MC dulu dulu. Bo, tapi maksudnya nggak nggak sampai aneh-aneh enggak? Boten. Alhamdulillah boten. Bersih. Bersih. Saksinin pun bapak nih kok. Tahu tahu. Berarti boten garangan riyen. Oh, eh, boten Gus. Oh, boten. Kalau sabar Pak, kiat Insya Allah. Insyaallah denganipun paringi kuat Gus. nih, Saya ingin tetap keluarga saya utuh itu saja apapun mungkin-mungkin pikantuk pekerjaan yang baru barokah dinaikkan derajatnya amin terus ditonton nggih nggih Pak niki saking M Trans terima kasih Bapak Budi Makasih Pak, mudah-mudahan Pak Ke, Budi ke mendapat berkah dan dimudahkan rezeki. ah leng, gak ono lengo, nggih nih, gen nggih blonyoan. <laughs> Ini tak kasih minyak klentik saya ini. Nggih, matur suwun, Gus. Bluonyohno engko. Nggih. Nggih. Isuwuk kok megu sigdam. Apa masih iki lengo klentik? <laughs> Goyu Pak Bud. Nggih, Gus. Kula kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo gini loh, Pak. Jenengan ojo piye-piye yo kadang ya dhewe iki minimal kalau kita itu tidak bisa menolong orang sesekali kita menjadi pendengar yang baik. Ya gitu, karena biasanya uangnya, yo pancen curhat sing apik ning Gusti Allah. Tapi kan yo ya ae dhewe iki awam to. Kadang kalau kita itu juga perlu teman duduk yang positif. Ya sejenak mendengarkan keluh kesah hidup kita lah. Kadang ini kok Pak Sis ini wis so ngebrol nih ini wis mau warm ngono iki. Semarem tapi koyo ngono lho uang lanang iki koyo ngono Pak. Ya Allah, ya uang wedok iya sing setia. uang lanang ini tapi yo ya bar nek dipercaya yo ya jual atraksi. uang lanang kadung dipercaya ngono atraksi pola hai, latu latu nira kondusif. Liar. Liar. Nah. Ampun ah, ya Allah. muka-muka Pak Sis dikai kekuatan. Apa? Apa wi hadiah? Ini Ini nih Mbak M Emtran ini, Apa iki, Pak? Beh, malah ngerepoti. Apa ini, Bu? Bu Ira. Wah, ake, Wah, ini ngantem tato bocor. Ah, jelak. Kodi. Gini ya. Ini. Tangan mana sini? Sisik. Jari manis. Diusuk-usuk. Wah ada motif pohon. Batu apa ini? Tapi mboten enten demite itu Bu. Ngene aku. Wah. rumah mawon mah dikira wong udunen iki. Makasih ya Bu Ira. Aku malah mau terima tukang pijet ya. Ya aku mlebu kamar ning ya wedi. Ya. Iki apa kok mentol-mentol Wah luar biasa. Ini pas wanyel karo tato apa nggono ya ditok ngono ya kena iki yoyo iki. <laughs> Makasih lho Pira, buana ya oleh. Wah, nggih nggih. Siap. Maci, maci. Maci. Maci banyak. Oleh ngrepoti isin naik dhewe ya. Ki apa iki? Sanoke kowe nek demite. Engko bengi mau wetu wae moro-moro. Ikdam, saya Jin Janjun. Ada, aduh, aduh. Yang dari jauh dari mana? Eh? Nyapa piye? Lampung, Gus. Sik Lampung sik kae. Manut ati aku. Hmm? Hmm. Yang ini iki enek hikmah mestian, yo. Kok ceritain Pak Sis ini iki Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi aku ini apa miring ta Nama ini sih Bu? Mbah Mbah Darti, Gus. Dalam pundi? Lampung. Kalih sinten mriki? Kalih ponakane. Tiang pintar. Tiang gangsal, Gus. Nite nopo. Mobil. Nite mobil berangkat kapan? Berangkat dari Minggu, Gus. Nyampe sini. Nyampe Pulau Jawa hari Senin malam, mau ke sini malam Selasa, nggak nggak nutut, Gus. Oh, Nginep di mana? Di rumah orang tua sambil ngekoli bapak dan mama. Orang tuanya pundi? Di Grobogan. Wah, berangkat dari Grobogan ini tadi berarti? Iya, jam 10. Ini pertama kali? Iya, Gus. Nyampe sini jam pinten, Wau? Jam 3. Alhamdulillah. Pun seneng. Ya. Pun seneng. Alhamdulillah seneng Gus. Kenapa kok pengen datang ke sini Bu Darti? Saya melihat itu di YouTube Gus Idam itu saya kepengen ke sini terus. Hmm, sekarang sudah ketemu pun seneng. Ampun, alhamdulillah. Badhe matur nopo? Kula nyuwun barokahipun Gus. Nggih, amin. Mugi-mugi sehat panjang umur nggih Bu Darti. Nggih, alhamdulillah, Gus. Wangsul kapan? Mangke njang langsung wangsul teng Lampung. Mugi-mugi lancar, selamat. Amin. Kula ngapunten ingkang kathah nek kathah lepati nggih. Nggih, Gus. Umure pinten? 73. Garwane sehat? Alhamdulillah. Putrane pinten? Kula mboten gadah niki momong anak tiri, makanya kula pengen kesini. Anak kula saya sedoyo cuman mantu kula sing mboten anu sakit ngomong kula. Nggih. Pun pon mugi-mugi sehat panjang umur, Bu. Nggih niki ngurusi putu anak kula sing bajeng ninggal, Gus. Ya Allah, nggih mugi-mugi paring kesabaran nggih, Bu. Nggih, Gus. Kula ngapunten nek kathah lepate niki diparingi oleh-oleh saking Pak Budi. Nggih, matur suwun Pak Budi. Nggih. Damel sangu. Mugi-mugi Pak Budi panjang umur, rezekine kang kathah lancar. Amin. Sarunge wis enek wi. Nggih. Nggih, kali minyak klentik. Matur suwun Gus. Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sor singon ra kenek ya. Kendadaan ya. Sesuk ae ya. Nggih. Jabira iki? Yo, gek mulai. Wes. Sesuk dinane apa? Jumat iso Selasa ngantuk oh piye? kisi Ki sitok iki wehno mojo kuwi, ki ki ki. Ki wehno cah wong kuwi iki lho. Heeh. Gak enak wektu. Atine pas ora tek, ora kena dipeksa. Hmm. Sami-sami. Nggih. -sami. Jadi alhamdulillah Wis muga-muga kabeh sing duwe masalah ndang beres. Sejian ra usah susah, wong yo cobane dhewe-dhewe kadang. Kabeh sing biasane ketoke disawang penak ya urung karwane penak. Gitu. Pokoke jenengan sabar, dilakoni kanthi sabar, ibadah. Pun muga-muga kula dongakne sedaya sehat. Nggih dilanjutne maca simtudurar mengge sampai dungo ngoten nggih. Nggih, seso sing lanang-lanangi ojo lali Jumatan. Terus iki sing anyaran poso, garangan-garangan sing anyaran poso, ojo sampai poso tapi ora salat. Posone wajib, solate wajib. Ngoten lo nggih. ojo poso mari kuwi ora salat, ora Jumatan. Ngoten. Jumatan niku seminggu pisan. Nyang nggih. Nggih, wis ngono ya. Budal. Selawatane Allahumma sholli ala Muhammad.